بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kembali kita membaca kitab Usul Sunnah dari Alim Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 66. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Nuqaddimu haula'i thalathata kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka kita mengutamakan tiga orang sahabat tersebut, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sebagaimana juga para sahabat Rasulullah SAW mengutamakan mereka. Lam yakhtalifu fi dzalika. Dan para sahabat tidak berselisih pendapat dalam masalah tersebut. Kita lihat penjelasan dari syarih, beliau mengatakan, Qala al-muallifu nuqaddimu ha'ula'i thalathata kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dhalika. Wa lam yaqa ikhtilafun baina sahabati fi dhalika. Tidak terdapat persisihan di antara para sahabat tentang masalah tersebut, yaitu tentang urutan keutamaan dari tiga orang sahabat tersebut. Maksudnya yang paling utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, setelahnya adalah Umar, setelahnya adalah Uthman. Tidak ada khilaf di antara para sahabat tentang ini. Wa inna ma waqa'al ikhtilafu fi tafdili baina Uthmana wa Aliin ba'da waktu sahabati. Namun yang terdapat persisihan adalah tentang masalah urutan keutamaan antara Uthman dan Ali. Apakah Ali lebih utama daripada Uthman ataukah Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Ini pun terjadinya persisihan ba'da waktu sahabati, setelah zaman para sahabat. Berarti para sahabat juga tidak bersisi pendapat bahwasanya Utsman lebih utama daripada Ali. Ini para sahabat. Nah, setelah zaman para sahabat baru ada para orang yang lebih mengutamakan Ali daripada Utsman. Kemudian kata Syarih, "Tsumma nuqaddimu ba'da Utsmana 'Aliyan radhiyallahu anhu." Kemudian kita Ahlussunnah mengutamakan Ali bin Abi Thalib setelah Uthman. Nanti Uthman dulu baru Ali. Walam yadhkuril muallifu Aliyan fi siyaqi al-awwali. Dan alimim Ahmad bin Hambal tidak menyebutkan Ali bin Abu Talib di kalimat yang pertama. Kenapa demikian? Li Liraghbatil muallifi fi muwafaqati hadis Ibnu Umar. Karena al Ahmad ingin mencocoki ingin menyebutkan yang sesuai dengan yang ada dalam hadis Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafiruna." Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman, thumma naskutu. Kata Ibnu Umar dahulu ketika Rasulullah masih hidup dan juga para sahabat masih banyak, kami menganggap yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian setelah itu adalah Umar, Kemudian setelah itu adalah Uthman. Kemudian setelah itu kami diam. Thumma naskutu. Kami diam. Artinya sebatas sampai situ saja. Waqat warada fi fadli aliyin ahadithu kathiratun. Namun terdapat e, banyak sekali hadis yang bicara tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib juga. Waqat qala Nabi sallallahu dan Nabi saw bersabda, "Man kana Aliyun maulahu kuntu maulahu. Barang siapa yang Ali bin Abu Thalib menjadi orang yang ia cintai, maka aku juga akan menjadi orang yang ia cintai. Catatan kaki nomor satu, Al-Hadith rawahu Ibnu Majahin wal Imamu Ahmadu wassahahahu Al-Albani. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Wa qala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bicara tentang Ali bin Abi Thalib, rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ali adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dia adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa qala lahu dan Nabi bicara tentang Ali, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami. Wahai Ali, andaikan Allah Ta'ala memberikan hidayah melalui sebab dirimu kepada satu orang saja, maka itu lebih bagus bagimu daripada unta merah. Hadis ini Nabi katakan kepada Ali bin Abi Thalib, namun tentunya maknanya umum. Sebagaimana kaidah para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Makna yang diambil adalah sesuai dengan keumuman maknanya, bukan karena sebabnya yang khusus. Walaupun hadis ini ditujukan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, namun maknanya umum, berlaku untuk semua orang yang menjadi sebab hidayah bagi orang lain, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis. Catatan kaki nomor 2, rawahu Al-Bukhari wa Muslimun an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu fi qissati ghazwati Khaybarin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu tentang kisah perang Khaybar. Wal haditsu fi fadli Amirul Mu'minin Aliin radhiyallahu anhu kathiratun. Dan hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan Amirul Mu'minin, Ali bin Abi Talib itu sangat banyak sekali. Kita kembali ke matan. Imam Ahmad mengatakan, "Tsumma ba'da haula'i thalathati ashabu syura al-khamsatu." Kemudian setelah tiga orang sahabat yang disebutkan, yaitu Abu Bakar, Umar dan Uthman. Setelahnya adalah lima orang sahabat yang disebut dengan ashabu syura. Syura artinya bermusyawarah. Maka ashabu syura adalah para sahabat yang dianggap paling bijak, paling layak untuk memusyawarahkan sesuatu. Dan para sahabat yang termasuk ashabu syura di sini beliau sebutkan Ali bin Abi Talib wa Talhatu wa Zubairu wa Abdurrahman bin Aufin wa Sa'dun. Yang pertama Ali bin Abu Thalib, yang kedua Talhah bin Ubaidillah, yang ketiga Az-Zubair ibn al-Awwam, yang keempat Abdurrahman bin Auf, dan yang kelima adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita lihat penjelasan dari syarih. Thumma ba'da dhalika ashabu syura. Kemudian setelah tiga sahabat tersebut, sahabat yang utama selanjutnya adalah ashabu syura. Wa kadzakara minhum al-muallifu Aliyan dan di sini Imam Ahmad menyebutkan di antara ashabu syura adalah Ali bin Abi Talib, Fa Talhatun wa Zubair wa Abdurrahman ibnu Aufin wa Saad bin Abi Waqasin. Maka sisanya adalah Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqas. Maka jahat nususun fi bayani fadilatihim wa maziyatihim. Dan terdapat banyak sekali nas yang menyebutkan tentang keutamaan masing-masing mereka, keutamaan Ali, Tolha Zubair, Abdurrahman dan Sa'ad bin Al-Waqas. Dan juga maziyah dan juga keistimewaan mereka. Dan sebagian ulama juga menyebutkan bahwasanya Ashabus Syura itu ada enam. Yang satu lagi adalah Uthman bin Affan. ya kalau menyebutkan Ashabus Syura, yang nomor satu adalah Uthman bin Affan. Kemudian setelah itu baru Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ya, kemudian Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Kulluhum yasluhu lil khilafati." Setiap mereka, setiap dari Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad, mereka layak untuk menjadi khalifah. Wa kulluhum imamun dan setiap mereka adalah imam. Imam di sini artinya orang yang layak untuk diteladani. Anda disebutkan dalam Mu'jamul Wasit, kamus bahasa Arab, bahwasanya imam artinya man ya'tamu bihi annas min ra'isin aw ghairihi. Orang yang diteladani, yang diikuti oleh orang-orang baik dia seorang rais, seorang pemimpin ataupun yang bukan pemimpin. Maka setiap mereka tadi Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu semua adalah orang-orang yang layak untuk diikuti. Kita lihat penjelasan dari Syarih Qala al-mu'allifu wa kulluhum imamun, yakni kulluhum salihun li ayyuk katadabihi fil khairi. Maksudnya setiap mereka itu bagus, baik untuk dijadikan teladan dalam kebaikan. Ya, persis seperti yang kita jelaskan tadi. Wa yakuna amaluhu wa qawluhu hujjatan yastadillu biha. Dan bahwasanya amal mereka dan juga perkataan mereka adalah hujjah, adalah dalil yang bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wa nadhhabu fi dzalika ila hadits Ibnu Umar." Dan kami berpendapat seperti itu berdasarkan hadis Ibnu Umar. Beliau mengatakan, "Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafiruna." Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan juga para sahabat masih banyak, kami menganggap yang paling utama adalah Abu Bakrin, summa Umaru, summa Utsmanu, summa naskutu. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kami diam. Ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian kata Imam Ahmad, summa min ba'di ashabi syura ahlu badrin minal muhajirina. Kemudian sahabat yang utama setelah ashabu syura adalah ahlu badar. Itu para sahabat yang ikut perang badar yang mereka dari kalangan muhajirin. syarif mengatakan qala al-muallifu thumma min ba'di ashabi syura ahlu badrin min al-muhajirina. Fa inna Allah Ta'ala qad athna 'alaihim fi kitabihi fi mawatina. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, memuji para sahabat yang ikut perang Badar di dalam Al-Qur'an di berbagai tempat atau di beberapa ayat. Thumma inna jibrilah atan nabiya sallallahu alaihi wasallam Faqala. Kemudian malaikat Jibril juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril mengatakan, "Ma ta'udduna ahla Badrin fikum?" Qala min afdalil muslimina. Bagaimana menurut kalian tentang ahlu Badar? Tentang orang-orang yang ikut perang Badar. Maka Nabi menjawab, mereka adalah min afdalil muslimin. Mereka adalah orang-orang Islam yang paling utama. Qala maka malaikat Jibril mengatakan kadzalika man syahida badran minal malaikati. Demikian juga lah para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar. Ya, maka perang Badar tidak hanya diikuti oleh manusia, oleh para sahabat namun juga diikuti oleh para malaikat. Sebagaimana malaikat yang ikut perang Badar itu merupakan malaikat yang utama dibandingkan malaikat yang lain, maka demikian juga para sahabat yang ikut perang Badar itu punya keutamaan tersendiri. Catatan kaki nomor satu, akhrajahu al-Bukhari an Mu'adz bin Rafi' bin Rifa'ata az-Zarqi an abihi. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Mu'adz bin Rafi' bin Rifa'ah az-Zarqi dari ayahnya. Hadisnya sahih ya, karena riwayat Bukhari. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayudrika la'allallahu qala قال لأهل badrin اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم Tidakkah engkau tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang ikut perang Badar. Allah taala katakan, "I'malu ma syi'tum." Silakan kalian perbuat apapun yang ingin kalian lakukan. Karena sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Catatan kaki nomor 2, Al-Hadits rawahu Al-Bukhari wa Muslim Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qawluhu la'allallahu kama yaqulu ahlul ilmi inna la'alla Allahi wajibatun. Adapun perkataan la'alla karena la'alla itu asalnya maknanya adalah menunjukkan mungkin, kemungkinan dan juga bisa bermakna taraji harapan. Maka menjadi hal yang muskil di sini karena apakah mungkin Allah berharap? Apakah Allah Ta'ala juga mengatakan mungkin? Karena Allah Ta'ala itu alim, maha mengetahui segala sesuatu. Nah, maka di sini para ulama mengatakan, kama yakulu ahlul ilmi, para ulama mengatakan, innal ala minallah wajibatun. Bahwasanya kata-kata la'ala, kalau la'ala itu dari Allah Subhanahu wa taala maka artinya wajib, artinya pasti. Bukan lagi mungkin, bukan lagi harapan maka Allah pasti akan mengampuni orang-orang yang ikut perang Badar. Wa ahlu badrin laisu ala rutbatin wahidatin. Dan orang-orang yang ikut perang Badar mereka tidak satu level derajatnya. Bal ba'dhum amyazu min ba'din li sifatin ukhra. Bahkan sebagian mereka lebih istimewa, lebih utama daripada yang sebagian yang lain dikarenakan sifat-sifat yang lainnya. Misalnya ahlu badar yang ilmunya tinggi, tentunya lebih utama daripada ahlu badar yang ilmunya tidak terlalu tinggi. Imma al islami aw liqadami al-hijrati aw liqasrati al-a'mali salihati allati adaha al-abdu fi nusrati dinillahi jalla wa'ala Bisa jadi yang lebih utama itu karena dia lebih awal masuk Islam atau lebih awal ikut hijrah atau karena banyaknya amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka untuk membela atau menolong agama Allah Jalla Ala. ثم ba'da هذا baqiyatu sahabati الذين sahibu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Ahlu Badar, tingkatan selanjutnya adalah para sahabat yang mereka membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma ya yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian yang setelahnya, yaitu para tabi'in. Kemudian yang setelahnya, yaitu para tabi'ut tabi'in. Catatan kaki nomor tiga, Al-hadithu rawahu Al-Bukhari fi Kitabil Manaqibi bab fadli ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Manaqib di bab fadail ashabin nabi, keutamaan tentang sahabat nabi. Uman sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam ara'ahu minal muslimina fahuwa min ashabihi. Dan orang yang membersamai Rasulullah SAW atau orang muslim yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah sahabat Nabi. Ini masih judul bab dari Al Imam Al Bukhari. Dan judul bab ini menjelaskan tentang definisi sahabat Nabi. Jadi kata Imam Bukhari, sahabat Nabi adalah orang yang membersamai Nabi atau juga orang yang melihat Nabi. Dan ini sudah kita bahas di awal-awal kitab. Warawahu Muslimun fi kitab Fadail Sahabati bab fadli as-sahabati radhiyallahu taala anhum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh alimah Muslim dalam kitab Fadail Sahabah tentang kutaman sahabat di bab keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang setelahnya itu para tabi'in dan orang-orang setelahnya yaitu para tabi'ut tabi'in. Ini jilbab dari Imam Muslim tadi. Kita kembali ke syarah wasahbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli hadis tahsulu bi suhbatihi walau li sa'atin wahidatin. Dan status sahabat Nabi menurut para ulama hadis itu bisa didapatkan dengan sohbah adanya kebersamaan dengan Nabi walaupun hanya sebentar. Paman ra'ahu wa sahibahu fahuwa min ashabihi. Maka orang yang melihat Nabi atau orang yang membersamai Nabi maka dia adalah sahabat Nabi. Wa yastadilluna ala dzalika bi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara ta'ifatan min ummatihi yaghzuna dan para ulama hadis berdalil dengan hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sekelompok orang dari umatnya yang mereka berperang. Fayaqalu halfiqum man sahiba Rasulillahi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam perang tersebut akan ada orang yang bertanya, apakah di antara kalian ada orang yang membersamai Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Wafilafzin dalam Lafadz hadis yang lain pertanyaannya adalah hal fikum man ya an alaihi wasallam? Apakah di antara kalian ada orang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu fadalla hadha ala anna min al-mustaqir indahum anna as-suhbata war-ru'yata mutaradifatun. Sehingga para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan tentang suatu hal yang mustaqir yang disepakati, yang ditetapkan oleh para ulama bahwasanya sohbah kebersamaan dengan Nabi dan ru'yah melihat Nabi ini mutaradifah, ini sama. Sohbah dan ru'yah sama. Yutalaku ahaduhuma wa yuradu bihi al-akharu. Terkadang disebutkan yang satu namun maksudnya yang lain. Kadang disebutkan sohbah saja namun sudah termasuk di dalamnya ru'yah. Dan terkadang disebutkan ru'yah dan sudah termasuk di dalamnya sohbah seperti itu. Walilalika abdallar hadhal lafza fil hadith. Oleh karena itulah terkadang perawi hadis di atas itu mengganti lafadznya. Karena tadi ada dua lafadz, ada lafadz halfi kuman sahiba dan lafadznya kedua halfi kuman roa Dua lafadz ini benar adanya, namun terkadang perawi hadis menyampaikan satu saja. Sedangkan perawi yang lain menyampaikan lafadz yang lain. Menunjukkan menurut mereka, menurut para perawi hadis ini lafadznya sama saja maknanya. Jadi ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwasanya sahabat itu harus yang bersama Nabi. Kalau lihat Nabi saja tidak cukup. Maka ini pendapatnya kurang tepat. Yang lebih tepat, e, melihat Nabi pun sudah termasuk sahabat. Dan juga untuk membantah orang yang mengatakan orang yang tidak melihat Nabi bukan sahabat. Semisal sahabat yang matanya buta. Maka ini juga kurang tepat karena Walaupun dia tidak melihat Nabi, tapi dia sahibah. Dia membersamai Nabi. Kemudian kita kembali ke matan. Thumma ahlu badrin minal ansari. Kemudian orang-orang yang ikut perang badar dari kalangan kaum ansar. Min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qadril hijrati wassabiqati. Yang tingkatan mereka itu urutannya tergantung siapa yang lebih dahulu hijrah dan siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Awalan fa'awalan. Yang lebih duluan maka dialah yang lebih utama. Thumma afdalun nasi ba'da haula'i ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qarnu alladhi bu'itsa fihim. Kemudian manusia yang paling utama setelah mereka-mereka tadi ya, setelah tiga orang sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian ashabu syura, kemudian juga ahlu badar dari kalangan muhajirin, kemudian ahlu badar dari kalangan ansar. Setelah itu adalah al-qarnul ladzi bu'itsa fihim. Generasi di mana Nabi saw alaihi wasallam diutus kepada mereka, yaitu para sahabat secara umum. Para sahabat yang tidak termasuk tiga orang tadi, tidak termasuk ashabu syura dan juga tidak ikut perang Badar. Wa kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan ara'ahu fa min ashabihi dan setiap orang yang membersamai Nabi walaupun satu tahun, walaupun satu bulan, walaupun satu hari ataupun cuma sesaat saja. Atau orang yang melihat Nabi, maka dia adalah para sahabat Nabi. Lahu minas suhbati ala qadri ma sahibahu. Karena dia memiliki kadar suhbah sebatas kebersamaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat penjelasan syarih qala al-muallifu wa fadilatu sahabati ala miqdari muddati sahbati. Keutamaan para sahabat itu tergantung atau sebanding atau berbanding lurus dengan kadar lamanya membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kullama talatis suhbatu dallat ala fadilati sahibiha. Semakin lama seorang sahabat itu membersamai Nabi, maka ini menunjukkan semakin utama dia. Thumma ba'da thalika man kana fi al qarni alladhi bu'itha al-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam fihi walau lam ya'ti ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu adalah orang-orang yang ada di masa nabi diutus. Generasi di mana ketika itu nabi diutus. Walaupun orang ini tidak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yashabhu dan dia tidak membersamai Nabi Wahai minat tabi'ina. Dan diantara yang seperti itu ada orang-orang dari kalangan tabi'in. Faman fi ahdin nubuwati falam yara nabiya sallallahu alaihi wasallam falam yulqihi fa innahu yu'addu minat tabi'ina. Maka orang yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tapi dia tidak pernah melihat Nabi dan dia tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dianggap sebagai tabi'in. Sahabatu afdalu minat tabi'ina. Dan para sahabat itu lebih utama daripada para tabi'in. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Andaikan salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak bisa menandingi pahala sedekah satu mut makanan dari satu orang sahabat dan juga tidak bisa menandingi sedekah mereka berupa setengah mut dari makanan. Catatan kaki nomor satu. Al hadits rawahu al Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Sa'id al Khudri. Hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim dari dari sahabat Abu Sa'id al Khudri radhiyallahu taala anhu. Kita kembali ke matan Wakanat sabiqatuhu ma'ahu. Dan juga keutamaan para sahabat sebanding dengan siapa yang lebih dulu membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi Dan juga sebanding dengan seberapa hadis yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seberapa lama dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'abnahum sohbatan wa afdalu minal qarni alladhi lam yarauhu walau laqallaha bijami'il a'mali. Maka sahabat Nabi yang paling rendah tingkatannya, artinya sahabat Nabi yang hanya melihat Nabi saja, tidak ketemu Nabi, dan tidak mendengar hadis dari Nabi, dan melihatnya hanya sebentar, maka ini sahabat yang paling rendah tingkatannya. Ini pun yang paling rendah tingkatannya pun, dia masih lebih utama daripada generasi setelahnya daripada manusia di generasi setelahnya yang tidak pernah melihat Nabi sedikit pun. Walaupun orang-orang ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh amalan. Jadi kata Imam Ahmad, para orang yang tidak pernah melihat Nabi walaupun dia melakukan semua amal soleh, semua amal soleh dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka masih lebih utama orang yang menjadi sahabat Nabi walaupun dia hanya melihat Nabi sebentar saja. Karena haula'il ladzina sahibu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu wa sami'u minhu wa man ra'ahu ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbatihim min at-tabi'in. Maka mereka-mereka yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar hadis dari Nabi dan melihat Nabi dengan mata kepalanya sendiri dan beriman kepada Nabi SAW walaupun hanya sebentar orang-orang ini lebih utama ya, para sahabat lebih utama li sohbatihim karena mereka punya sohbah punya kebersamaan dengan Nabi sehingga mereka afdalu lebih utama minat tabi'in daripada para tabi'in kalau amilu kulla a'malil khairi walaupun para tabi'in ini mengamalkan semua amalan kebaikan kalau tabi'in saja yang andaikan dia mengamalkan semua amal kebaikan ini masih kalah oleh sahabat yang melihat Nabi cuma sebentar. Maka apalagi kita. Tentunya kita sangat jauh dibandingkan dengan para sahabat Nabi. Radiyallahu ta'ala anhum. Sehingga dari sini wajib bagi kita untuk memuliakan para sahabat, mengagungkan para sahabat, tidak mencela para sahabat Nabi dan tidak bicara tentang para sahabat Nabi kecuali dengan kebaikan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.